Sampai pada bab ulu manzilati ahli sunnah wa ahli al-hadis wa bayan fadlihim ala ghairihim. Bab tentang tingginya kedudukan ahli sunnah dan ahli hadis dan penjelasan tentang keutamaan mereka di atas yang lainnya. Allah ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Mujadalah Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Wallahu bima ta'maluna khabir yarfa'illah Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang dan yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian perbuat Maha mengetahui. Diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan orang beriman yang berilmu. Apa kaitannya dengan judul bab? Babnya manzilatu ahli sunnah wa ahli hadis. Sedangkan ayatnya Allah mengangkat orang beriman yang berilmu. Alhamdulillah sebagaimana sering disampaikan ucapan para ulama ketika ditanya siapa ahli sunnah, siapa ahli hadis, atau ditanya siapa Taifatul Mansurah, jawabannya mereka ahlul ilmu. para ulama, para orang yang berilmu. Karena ahli sunnah adalah orang yang alim bi sunnah wa amil biha. Yang alim terhadap sunnah dan mengamalkan sunnah. Mendakwahkan sunnah dengan cara sunnah. Maka mereka tentunya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Demikian pula ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan Ibn Hibban dan dikatakan oleh penulis Hasan bahwa beliau menyatakan innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi. Karena Nabi lam yuwarrisul dinar wala dirham. Karena Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. فباقي ورث العلم mewariskan العلم فمن أخذها وقد أخذ بحظ وافر وكما قال في الرواية Maka siapa yang mengambilnya ilmu dari Nabi, maka berarti dia mengambil bagian yang terbesar. Tentunya yang mengambil bagian terbesar adalah para ulama. Dan para ulama itulah yang paling pantas dikatakan sebagai ahlus sunnah, ahlul hadis, Taifatul Mansurah sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika berbicara tentang hadis Taifatul Mansurah itu hadis la tazalu taifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi mansurun dikatakan oleh beliau wahum ahlul ilm mereka adalah para ulama maka mereka para ulama adalah ahlus sunnah hakikatan mereka lah ahli hadis hakikatan. Mereka lah taifatul mansurah yang benar-benar dijamin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ulama di makna kalimah. Ulama yang sesungguh-sungguhnya ulama, yaitu yang amil bi ilmi. Yang amili yang beramal dengan ilmu. Maka mereka lah ahli sunnah dan mereka lah yang diangkat oleh Allah derajatnya. Tentunya sangat tinggi derajat ahli sunnah karena mereka berilmu. قال الإمام أحمد رحمه الله من عظم أصحاب الحديث أعظم في عين عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم Dikatakan أحمد رحمه الله rahimahullah, siapa yang mengagungkan, yakni yang menghormati, memuliakan para ashabul hadis, maka orang itu akan dimuliakan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya siapa yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, maka dia akan rendah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ketika diberi kabar bahwa ada seorang yang ketika disebut ahlul hadis ternyata dia mengucapkan dengan ucapan yang jelek. Maka Imam Ahmad menyatakan zindiq, zindiq, zindiq. Ketiga, merendahkan, melecehkan para ulama ahlul hadis. Qala Musa bin Harun al-Bazzar rahimahullah. Qala fasakat. Qala su'ila Ahmad ibn Hanbal faqila lahu. Imam Ahmad pernah ditanya, Ya Aba Abdullah, Aina natlubul budala? Wahai Aba Abdullah, di mana kami harus mencari al-budala? Budala itu biasanya istilah dari para tokoh-tokoh dari para kaum sufi. Budala, para pengganti-pengganti, para wali-wali. Di mana kami mencarinya? Qala fasakat. Dikatakan maka Imam Ahmad diam beberapa saat. Hatta dhananna annahu la yujib hingga kami mengira bahwa beliau tidak menjawab. Thumma qala ternyata beliau berkata, "Illam yakun ashabul hadis fala adri." Kata Imam Ahmad kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Jadi wali, aulia Allah kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah, atau orang-orang yang merupakan para pengganti, para ulama, para pewaris Nabi, kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. muslimin yang saya hormati. Dikatakan al-budala jamak mufradnya bedil, wal jamak abdal kaumun min salih yakni orang-orang yang dikatakan salihin, tokoh-tokoh orang saleh, wali. Siapa? Kami mau mencari di mana? Dikatakan fa'in lam yakun ashabul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena tidak mungkin ada seorang yang dikatakan saleh tanpa ilmu. Tidak bisa. Dia akan mengamalkan kebaikan-kebaikan tanpa ilmu akan kalah. Sebaliknya, kalau dia memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, juga tidak saleh. Berarti siapa? Para budala wa salihin, ashabul hadis. Maka siapa yang melecehkan para ashabul hadis, berarti dia melecehkan orang-orang saleh. Qala al-Fadl Ahmad al zabidi rahimahullah. sami'atu Ahmad Ibn Hanbal yaqul, aku mendengar Ahmad ibn Hanbal berkata, وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابير Imam Ahmad berkata, dalam keadaan telah datang, telah berkumpul para ashabul hadis. Dan di tangan-tangan mereka ada tinta dan pena. Fa'auma ilaihim maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada mereka. Wa qala hadhihi surujul Islam. Hadhihi surujul Islam. Inilah pelita-pelita Islam. Yang akan menerangi kaum muslimin. Duduk bersimpuh di majelis lain, Memegang pena, memegang catatan, mengambil ilmu dari para ulama, mengambil hadis-hadis. Demikian aktivitas mereka para ashabul hadis. Maka Imam Ahmad menyatakan mereka dengan pujian. Dengan kalimat hadhi surujul Islam. Mereka inilah pelita-pelita Islam. Cahaya-cahaya yang akan menerangi. Kalau Abu Bakar, Muhammad bin Abbas, Ibn Walid, Ibn Mahdi al sair rahimahullah. Kala hadjatan Salih ibn Muhammad al razi wa ta'alahu rajulun ketika ada seorang yang bertanya kepadanya فقال إذا lam yakun ashabul الحديث هم abdal fala adri manil abdal. Kata beliau, kalau bukan ashabul hadis sebagai abdal, maka aku tidak tahu lagi siapa abdal itu. Tokoh-tokoh orang saleh, tokoh-tokoh panutan umat, atau awliya Allah. Kalau bukan mereka para sahabat hadis siapa lagi? Al Imam Ahmad rahimahullah bahkan Imam Ahmad menyatakan tentang ahli sunnah. Kubur ahli sunnah min ahli kabair rawdatun wa kubur ahli bidah min az-zuhad hufratun. Kata beliau kuburannya ahli sunnah dari orang-orang yang berbuat dosa besar. Kuburannya adalah kebun Dan sedangkan kuburan ahli bid'ah kelompok sesat walaupun dia zuhud dari kalangan zuhad kuburannya adalah hufratun yani min hufarin nar kuburan ahli sunnah rawdatun min riyadil jannah kuburannya ahli bid'ah hufratun min hufarin nar قال فساق ahli sunnah Aulia Allah, orang-orang fasiknya dari kalangan ahli sunnah itu wali-wali Allah. Wazuhad ahli bidah, ada Allah. Sedangkan orang-orang zuhudnya dari kalangan ahli bidah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qanibirin muslimin ucapan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah Bahkan ucapan para ulama yang lain pun mirip dengan ucapan beliau. Maka ini adalah ucapan yang Masya Allah. Yang hak dan dikenal oleh para ulama. Sepanjang masa mereka meriwayatkan ucapan Imam Ahmad ini. Kubur ahli sunnah. Minal kabair rawdatun wa kubur ahli bid'ah minal zuhaji hufratun. Atau dengan kalimat yang lebih ringkas. Fusaq ahli sunnah Allah. Orang-orang fasik dari kalangan ahli sunnah itu wali-wali Allah. Sedangkan zuhad, orang-orang zuhudnya ahli bid'ah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang perasaannya agak menolak. Masa iya sih orang fasik wali? Jangan-jangan Imam Ahmad salah. Kau muslimin yang salah lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul istifah. Thumma awrasna al kitaba alladziina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami. Lihat. Kata Allah, istafayna al-kitab alladziina istafayna. Orang-orang yang kami pilih. Wa minhum zalimun li nafsihi di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri. Yang berbuat dosa. Sebagian mereka ada yang muktasid pas-pasan. Dan sebagian mereka ada yang sabiqun bil khairati biiznillah. Yang mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Dengan izin Allah. Berarti ahlul istifa, orang-orang pilihan Allah, wali-wali Allah ini ada tiga macam. Yang paling tingginya adalah mereka-mereka yang saja bil khairat, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Yang di bawahnya yang pas-pasan, yang di bawahnya lagi adalah yang masih zalimun li Diambil pula dari sini. Faedah penting bahwa yang namanya dosa-dosa kemaksiatan dia dosa jelek. Tetapi jika dibandingkan dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dosa dosa di lebih ringan daripada kebid'ahan. Kebid'ahan lebih tinggi, lebih jelek daripada kemaksiatan. Maka kalau sudah seorang ahlul bid'ah, seorang yang menyimpang, maka nggak perlu dibahas lagi. Oh dia begini, dia begitu kebaikan-kebaikannya Kenapa kalau jalannya sudah salah? Zuhad bin ahli bidah, ahli zuhudnya yang lebih mementingkan akhirat, sholat, puasa, ibadah, zikir. Tetapi di ahli bidah, ada Allah, musuh-musuh Allah SWT. Karena jalannya bukan di jalan Rasul. Jalan bukan di jalan yang Allah gariskan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka dua perkara. Kalau sudah dia adalah mubtadi' ba'al, nggak perlu dibahas kebaikan-kebaikannya. Walaupun zuhad, ahli ibadah, ada Allah. Sebaliknya kalau dia ahli sunnah, berjalan di jalan sunnah, tiba-tiba kamu melihat dia berbuat satu dosa. Hati-hati. Nasihati dia kalau kamu mampu. Kalau tidak, jangan kau ceritakan kejelekannya pada orang lain. Riba. Bagaimana kalau memang benar-benar dia berbuat dosa? Kata Nabi, In kana fi akhik ma taqul faqad yatadakka. Kalau memang pada saudaramu benar-benar ada, engkau berbuat riba. Kalau pada saudaramu tidak ada yang kamu katakan, bapak bahatkah. Hadis yang kalian hafal semua. Hadis tentang riba. Pada siapa? Khalil bin Ada Adapun tentang mereka ahli bid'ah, ahli balal. Orang-orang yang menyimpang jalannya dari jalan sunnah, maka mereka kata para ulama la ghibata lahum. Ceritakan penyimpangannya, ceritakan kesesatan ceritakan kejelekan kejelekan Khususnya yang berkait dengan penyimpangannya. Tetapi ahli sunnah berjalan di atas tauhid wa sunnah, di atas manhaj yang lurus, manhaj para ulama ahli sunnah. Maka sungguh bukan satu kebaikan kalau kita menceritakan kejelekan-kejelekannya, bahkan dosa, riba, Dan kata Syekh Nabi Muhammad rahimahullah, dosanya dosa besar. Bukan dosa kecil. Qala Uthman bin Abi Syaibah rahimahullah. Lihat ucapan yang lain yang juga sama dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Fusaqu ashabil hadith, khairun min 'ubad ghairihim rusaknya orang-orang fasiknya dari kalangan ashabul hadis itu lebih baik daripada ahli ibadahnya orang-orang yang bukan ashabul hadis, yang bukan ahli sunnah. Ini kacamata para ulama. Berbeda dengan kacamata para juhala. Berbeda dengan mereka-mereka yang kacamatanya kacamata perasaan. Melihat satu dosa Bahkan bukan dosa besar. Paketnya bukan main. Wah, ini berarti, berarti, berarti, berarti. Habis. Di majlis. Kamu sedang apa? Oh ini penting. Ini harus disiarkan. Ini harus ditahdir. Harus dinasehati. Harus nasihati. Sebaliknya melihat penyimpangan manhaj. Balal mereka akan punya kebaikan. Mereka akan punya jasa. Bagaimanapun juga, ya Masya Allah, memberikan faedah. Ini kacamata yang terpaling. Harusnya dia melihat kebidahan lebih mengerikan daripada melihat kemaksiatan. Walaupun dua-duanya jelek, saya katakan. Dua-duanya jelek. Tetapi mana yang lebih jelek? Dan mana yang lebih berbahaya? Kata Ibn mohon rahimahullah, kebid'ahan ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Dan sudah lewat babnya. Dibahas di Abdusan dalam kitab yang kita bahas kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Iradatul Lahafah. Bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis ya, daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya lebih menyeret mereka ke jalan yang jauh menyimpang, yang akhirnya amalan-amalan yang lain ikut rusak gara-gara kebidahan tersebut. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan min ashabil hadits fa ka'anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hayyan." Dia ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau aku melihat seseorang dari ashabul hadis, kalau aku melihat seseorang dari ashabul hadis, maka anni ra'aitu nabiyya, maka aku seakan-akan melihat nabi. Maka anni ra'aitu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hayyan. Seakan-akan aku melihat nabi itu. Kalau benar Allah pahami dengan benar tidak menyamakan dari sisi-sisi yang tidak mungkin masalah kemaksuman misalnya ya. masalah kenabian bukan itu ya. tetapi dari sisi kalau ada nabi kamu mudah ada masalah tidak ada iya kan ya Rasulullah bagaimana hukumnya ini ya Rasulullah bagaimana hukumnya ini? sekarang Rasulullah telah wafat sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tetapi datang seorang ahlul hadis ahlul ilmi maka seakan-akan Rasulullah masih hidup. Kenapa? Kita bisa tanya. Apa kata Rasulullah? Setiap kamu tanya apa hukumnya ini? Maka orang tadi, alim tadi akan menjawab. Haddatana fulan al fulan. Qala Rasulullah SAW. Makanya ini. Haddatana fulan al fulan dan fulan. Qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah. Setiap ditanya, Qala Rasulullah. Setiap ditanya, Qala Rasulullah. Setiap ditanya, Qala Rasulullah. Berbeda dengan hal ilmu. Jadi, Haula al ahlul bid'ah dalalah. Berbeda. Kalau ditanya bukan qala Rasulullah. Tetapi dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan asobiahnya, dengan taklid kepada nenek moyangnya, dengan kalimat pokoknya. karena dengan Maka sungguh kita rindu kepada mereka-mereka para ulama al-hadis Ya laitahum indana hahuna. Duhai kiranya kalau mereka ada di sini bersama kita. Kita tinggal tanya, mereka akan menjawab Allah Rasulullah. Dengan hadis, dengan riwayat, dengan sanad. Kita bingung, tanya. Jawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa bertemu di sini, kita dimudahkan oleh Allah SWT bisa berhubungan dengan mereka. Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Safar lebih mudah. Hubungan, telepon dan lain-lain lebih mudah. Qanibina a'azakumullah, nashkurullah ta'ala. Qala al-imam Ahmad rahimahullah. Laisa qawmun indi khairun min ahli al-hadis. Laisa ya'rifuna illa al-hadis. Sungguh nggak ada satu kaum kata Imam Ahmad, bagiku yang lebih baik daripada ahlul Haji. Enggak ada satu kaum yang lebih baik daripada ahlul Haji. Laisa ya'rifuhu illa al-haji. Mereka tidak mengetahui kecuali haji. Tidak tercampur dengan yang lainnya. Tidak tercampur dengan rakyu. Tidak tercampur dengan perasaan. Tidak tercampur dengan kemarahan. Tidak tercampur dengan emosi Wakala aydan. Dan berkata juga beliau, Ahlul hadis akbar man takallama fil ilm. Ahlul hadis lebih afdal atau yang paling afdal dalam berbicara tentang ilmu. Al-hadis yang paling afdal dalam berbicara tentang ilmu. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan riwayat, dengan sanad. Dan berdasarkan nukilan dari Rasulullah. Sehingga ucapan mereka lebih otentik, ucapan mereka lebih tepat, lebih benar. Qala Ayyub rahimahullah, seperti Ayyub Ini rahimahullah. Inni ukhbaru bimautir rajul min ahli sunnah. Faka'anni afqad ba'da abai. Aku mendapatkan berita tentang kematian seseorang dari kalangan ahlul hadis kata maka seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota badanku sendiri aku ketika dikhabarkan kepada aku meninggalnya seorang dari kalangan ahlul hadis sungguh seakan-akan aku kehilangan anggota badanku kehilangan tangannya atau kehilangan kakinya yang tadinya dia bisa berjalan dengan normal jadi susah untuk berjalan dengan satu kaki yang tadinya dia bisa berbuat dengan normal, dengan dua tangan, tiba-tiba dia tidak bisa berbuat kecuali dengan satu tangan. Kenapa? Karena saudaranya ahli sunnah Demikian pentingnya. Demikian tingginya kedudukan ahli sunnah di mata para ulama. Demikian tingginya kedudukan ahlus hadis di mata para ulama. Kalau kehilangan seorang dari ahli sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan tanganku sendiri atau kakiku sendiri. Qala Fudail bin Iyad. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah. "Idza ra'aita rajulan min ahli sunnati faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Yaitu kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah Faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah, Maka seakan-akan aku melihat seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mirip walaupun tidak sama. Yaitu kalau kita tanyakan kepada para sahabat, jawabnya qala Rasulullah. Aku melihat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dalam waktu itu aku melihat Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Atau aku berbuat dan Rasulullah melihatku. Apa itu? Takrir. Selalu disandarkan, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu para sahabat. Maka halus sunnah harus bersikap seperti itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW begini dalam hadis yang sahih. Karena dikatakan beberapa sahabat melihat Rasulullah SAW begitu. Karena Rasulullah SAW pernah berbuat seperti ini. Karena para sahabat pernah berbuat dan Rasulullah SAW diam. Karena dari na'azakum lakum muslimin yang mati. Maka kata Bukhari bin Iyad, kalau aku melihat ahli sunnah, sungguh seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, ini ahli sunnah yang sesungguhnya tentunya. Bukan pengaku-pengaku sunnah saja, tetapi sikapnya tidak seperti ahli sunnah. Qala al-Hasan al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul rabi'u tariq wal madhhab" فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته Kata berbahaya rahimahullah kalau engkau melihat seseorang jelek jalannya, perangainya, fasik, fajir, suka bermaksiat, Mu'alim. tetapi dia dari kalangan ahli sunnah fathabahu maka bersahabatlah dengannya wajlis ma'ahu dan duduklah bersamanya lain laysa tadurruka ma'asiyatuh. karena sesungguhnya gak akan merusak kamu Gak akan membuat madarat kepadamu kemaksiatan kemaksiatannya paling tidak mendorong kamu untuk menasihati dia dan menegur dia berbeda dengan ahli bidah kamu kadang tidak tahu kalau itu bidah dan kemudian kamu termakan dengan syubhat-syubhatnya dan kamu tenggelam bersamanya. Ucapan ini tidak berlebihan dan ucapan ini dibaca oleh para ulama sepanjang masa. Nggak ada yang protes. Ya? Kecuali mereka-mereka yang memang dikuasai oleh perasaan sendiri, oleh hawa nafsunya. Masa sih, masa sih. Baik, perlu didudukkan. Kalau dikatakan sudah fasik, zalim, berbuat dosa, tapi di atas sunnah. Ada pertanyaan, bukankah dosa ini bukan sunnah? Bukankah dosa ini bukan sunnah? Berarti dia tidak di atas sunnah, karena berdosa. Ada pertanyaan seperti itu. Kan kemaksiatan-kemaksiatan itu bukan sunnah. Berarti dia tidak berjalan di atas sunnah, berjalan di atas dosa, kemaksiatan. Karena ibn azakumullah para imam-imam ketika menulis kitab mereka as-sunnah, apakah as-sunnahnya Imam Ahmad ataupun sunnahnya Abdullah bin Imam Ahmad ataupun usul sunnah Imam Humaydi ataupun usul sunnah sekian banyak para ulama, para imam, imam manusia menulis kitab dengan judul sunnah, sunnah, sunnah. Apa intinya? Prinsip-prinsip sunnah. Intinya adalah prinsip-prinsip sunnah. Demikian pula ketika Imam Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah menulis kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Apa isinya? Aqidah prinsip-prinsip sunnah. Atau imam hibatullah Allah likai dengan yang usul istiqad al sunnah wal jamaah. Apa itu? Usul ahli sunnah. Sama. Prinsip-prinsip sunnah. Maka itu yang dimaksud oleh mereka. Kalau prinsip-prinsip sunnahnya mereka lulus, ada pun dosa. Siapa di antara kalian yang bersih dari dosa? Siapa di antara kita yang maksum? Kalau mau cari-cari kesalahan kalian semua akan dapat. Na'udzubillah, kemudian bongkar-bongkaran aib. Ini tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Membongkar aib saudaranya. Tetapi kalau penyimpangan, kebidahan, penyelisihan terhadap usul sunnah yang ditulis secara ijma oleh para ulama dengan kitab-kitab mereka yang berbeda-beda judulnya, tapi intinya sama. Ada yang memberi judul as-sunnah, ada yang memberi judul usul sunnah, ada yang memberi judul dengan prinsip-prinsip sunnah, ada yang memberi judul dengan usul i'tiqad ahli sunnah, ada yang memberi judul, dan setiap satu judul bukan satu ulama yang menulis. As-sunnah saja banyak. Ada yang bahkan judulnya as-syariah. Seperti Imam al-Ajurri. Rahimahullah. Maka siapa yang mengisi prinsip-prinsip tersebut, ini berbahaya. Maka diingatkan dan diperingatkan. Kalau dia mau mendengarkan dan kemudian mencabut ucapan bid'ahnya, ucapan sesatnya, Alhamdulillah. Wabihi wa Tapi kalau tidak, kita selamatkan yang lain. Hati-hati. Dia memiliki prinsip bid'ah. Baik. Dan perlu catatan penting, di antara usul-usul tadi salah satunya adalah sikap tegas terhadap ahlul bidah. Itu penting. ini bukan dari perspektif sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Sebab ini yang selalu jadi masalah. Sejak zaman Salman al-Audah, Aid al-Qarni, Safar al-Hawali, sampai hari ini. Selalu ini yang jadi masalah. Dianggap itu bukan prinsip. Padahal prinsip penting yang ditulis oleh para ulama seperti Aqidah Sabul Hadis ya. ada bab khusus. Bab bagaimana sikap seorang ahli sunnah terhadap ahli kita. Dan juga syarah sunnah imam al berbahari Ada membahas. Ya. Silahkan kalian cari kitab-kitab itu. Kalau bukan prinsip, nggak akan dibahas dalam kitab yang judulnya Iktiqad Ahli Sunnah keyakinan ahli sunnah. Nggak akan dibahas dalam kitab yang judulnya usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Yang penting jadi fitnah sekarang ini masalahnya itu. Masalahnya tidak menganggap prinsip. Menganggap remeh masalah itu. Alhamdulillah, kembali kepada kita. Berarti berbeda antara kemaksiatan-kemaksiatan dengan kebidahan. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kalaupun dia jalannya jelek, rangenya, akhlaknya fasik. Tetapi dalam masalah prinsip-prinsip sunnah, dia di atas tarik ahli sunnah. Maka fashabu. Tidak mengapa kamu duduk bersamanya. Aman. Karena dulu ke maksiat. Seorang muslim mukmin ketika melihat orang berbuat maksiat yang ada adalah kebencian yang mendorong dia untuk memperingatkan. Ini, ini adalah kemaksiatan. Kapan kamu berhenti? Tetapi kalau kebidahan tidak semua orang paham. Karena kadang-kadang dibungkus dengan syubhat. Syubhat yang samar, yang menipu. Qala Jamal bin Raihan al-Harithi, penyusun kitab ini. Hafizahullah. Idza kanat al-mukhalatah bi niyyati ad-da'wah wa amina 'ala nafsihi asy Kalau duduk bersama yang fasik tadi, aman dari fitnah, niatnya mendakwahi dia, menasihati dia, dan aman dari fitnah, fitdin, wakana ayan, dan orang ini menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, wala yarda bukan ridho kemudian ikut bukan melihat di rumah sia sambil ketawa-ketawa bukan bukan itu yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari. Fahada yahmal alaihi kalamul Imam Al-Barbahari. Maka inilah yang kita pahami dari ucapan Imam Al-Barbahari. Silahkan duduk bersamanya, bukan duduk bermaksiat bersamanya. Bukan duduk melihat dia bermaksiat, kamu senyum-senyum, bukan. Bukan ada yang maksud. Tetapi kamu bisa berjalan bersamanya, menasihati dia ketika dia tidak bermaksiat, atau kamu tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dia berbuat kejelekan kamu ingatkan. Benar. Berbeda dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah yang ketika kamu katakan mau menasehati, berangkat. Mau kemana kamu? Mau ke Kemudian Mudah mau bercadek. al hawa. Ya saya mau nasihati dia. Pergi dan tidak kembali selama-lamanya. Itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Dan bukan hanya di zaman kita. Sudah di zaman sana. Insya Allah dalam kitab ini Orang atau beberapa orang yang datang katanya mau nasihati, tidak balik. Nggak balik selama lamanya Tetap bersama mereka. فده المريد الشيخ مقبل رحمه الله ترجمة قال أبو بكر بن عياش رحمه الله إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس kata Abu Bakar bin Ayyash sungguh aku sangat berharap kalau para ashabul hadis adalah sebaik-baik manusia yuqimu ahaduhum bibadi. Wakat kata Barani Mereka semua berdiri menunggu di pintu rumahku. Dan telah mencatat dariku hadis. Walau sya'an yarji wa yakul haddatsan Abu Bakar jami' hadis Rufan. Orang-orang itu tadi yang berdiri depan rumahku itu menunggu hadis dariku. Kalau mereka mau, mereka bisa pergi sambil berkata kepada orang-orang aku mendengar dari Abu Bakar bin Ayyash. Semua hadis-hadisnya. Kalau dia mau, nah dia bisa mengerjakannya. Iya kan? Bisa saja dia menyatakan aku mendengar. Tapi mereka tidak berbuat seperti itu. Itu hebatnya alul hadis. Kalau dia mendengar, dia katakan sami'tu. Atau haddatsana. Tapi kalau dia tidak mendengar, misalnya nggak hadir sekali. Nggak hadir. ada hadis itu. Dia dengarnya dari temannya. Dia akan katakan haddatsani temanku ini sebut namanya qala Bayangkan, jujurnya mereka. Kalau mereka mau berdusta bisa. Mudah bagi mereka. Illa annahum la yakdibun. Tetapi memang mereka tidak mau berdusta. Yang mereka dengar betul-betul yang mereka catat. Yang mereka tulis. Dan berikutnya, rif'ah wan najah fi ta'allum sunnah wa talab al hadis. Bahwa kemuliaan dan keselamatan dengan mempelajari sunnah dan mencari hadis. Ingat ekonomina azakumullah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Abdul Abdurrahim Al-Bukhari Hafizullahullah ketika mensyarah ya, kitab Al-Humaydi Usul Sunnah ya. dia menyatakan bahwa sunnah ya, menurut beberapa para ulama yang belakangan adalah prinsip-prinsip sunnah prinsip-prinsip sunnah al wal Najah fi sunnah menjadi mulia dan selamat ketika dia mempelajari sunnah secara keseluruhan khususnya prinsip-prinsip sunnah. Watalabul hadis dan mencari ilmu hadis atau mencari hadis. Kalau Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, ma'ruf ladaikum. Kalian semua tahu hadis ini. Fa'inna man ya'ish minkum, fasir khilafan kathira, fa'alaikum bisunnati. Di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, maka alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti itu jalan selamat dari fitnah perpecahan, fitnah pertikaian. Bingung Ustaz. Kenapa bingung? Rasulullah SAW sudah membimbing dengan bimbingan yang sangat jelas. Lailuha kana hari. Siangnya seperti malamnya, malamnya seperti siangnya. Itu alaikum bisunnati. Atas kalian untuk mempelajari sunnah-sunnahku. Semakin semangat ngaji قال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاتصام بسنة النجاة bahwasanya siapa yang telah lewat dari ulama kita berkata berpegang dengan sunnah adalah keselamatan karena man madha min ulama'ina kata Imam Az-Zuhri rahimahullah bahwa imamul a'imah fi zamanih kalau dikatakan yang telah lewat berarti para sahabat mereka para sahabat, para ulama, ulamanya para ulama menyatakan ya tufan di sunnah aja. Berpegang dengan sunnah selamat. Qala Malik bin Anas. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, "As-sunnah safinatun Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghuriq." Kata Malik bin Anas, sunnah itu perahu Nuh Siapa yang menaikinya selamat dan siapa yang tidak menaikinya, siapa yang meninggalkannya tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya isna'il fulka bikinlah perahu. Maka yang selamat adalah yang menaiki perahu Nuh. Yang tidak mau menaiki perahu Nuh binasa. Anaknya yang katanya sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma' aku akan datang ke gunung itu akan naik ke gunung yang tinggi itu ya'simuni minal ma' akan menyelamatkan aku dari air apa jawaban bapaknya Nuh alaihi salam <laughs> la 'asim al min amrillah gak ada jalan selamat dari apa yang sudah Allah tentukan gak akan ada jalan selamat yang selamat yang naik perahu Nabi Nuh dan yang tidak naik perahu Nabi Nuh silakan mau naik gunung yang tertinggi sekalipun tetap akan terhempas dengan ombak. Tenggelam. Maka sunnah kata Malik bin Anas rahimahullah seperti safina turun. Siapa yang menaikinya selamat, siapa yang tidak menaikinya setelah binasa. Tentunya khususnya prinsip-prinsip sunnah. Dasar-dasar sunnah dengan istilah para ulama usul sunnah. Karena azamukum muslim yang saya hormati. Mana Abu Bakar Marwazi? Kadang berzai, kadang dengan zah. Allah Taala alam. Kalau Abu Bakar Al-Marwazi, rahimahullah. Qultu li Abi Abdullah, aku katakan kepada Abu Abdullah, "Man mata 'ala al-Islam wa sunnah mata 'ala khair." Bahwasanya siapa yang mati di atas Islam, Berarti mati di atas kebaikan. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, berarti mati di atas kebaikan. Faqala li, maka berkata kepadaku, uskup. Man mata ala Islam wal sunnah mata ala khairi kulli. tidak, Kalau mati di atas Islam dan sunnah, ya tentunya dia mati di atas seluruh kebaikan. ya ini bukan hanya baik, tapi kebaikan seluruhnya. Kalau mati di atas Islamus sunnah. Oleh Zuhri rahimahullah, dirajulin, ya hudani, ayu'jibukal hadis. Wahai hudani, apakah engkau kagum, senang terhadap hadis? Kalau nah, dijawab iya. Nah, Qala ama innahu la yu'jibu illa al-fuhul min ar-rijal wa la yughdiduhu illa inatuhum. Ketahuilah, tidak suka kepada hadis ini kecuali laki-laki. Wala yurduduhu dan tidak membenci ilmu hadis ini illa inatuhum kecuali para wanitanya. Ini para banci yang nggak suka hadis. Qala Qala ayatan rahimahullah marratan pada suatu saat pada suatu kali la yuhibbul hadith min ar-rijal illa dhukranuhum wa la yakrahuhu illa inaduhum tidaklah menyukai ilmu hadis tidaklah menyukai hadis dari kalangan laki-laki kecuali memang jantannya yang benar-benar laki-laki dan tidak membencinya kecuali inatuhum yang bancinya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ما شيء akhwaf عندي من الحديث وما شيء أفضل منه Kata Sufyan bin Tsauri rahimahullah, Enggak ada yang paling aku khawatirkan, enggak ada yang paling aku takutkan kecuali hadis. Tetapi enggak ada sesuatu yang lebih afdal daripada itu. Khawatir, takut, tapi itu paling afdal. Gimana kira-kira? Qadibina'azakumullah. Ya, ini dia pelajari hadis dan harus berhati-hati. Karena membacakan meriwayatkan hadis itu berarti dia mengucapkan atas nama Rasulullah. Tanggung jawabnya sangat berat. Sangat besar. Jangan sampai dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku kata Nabi dengan sengaja maka tempatnya adalah dalam neraka silakan persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Atau siapa yang menyampaikan hadis Euro, anu kredit, siapa menyampaikan hadis dalam keadaan diketahui kalau itu dusta, maka dia salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama, yang memasukkannya, pendusta kedua, dia. Tahu itu doa eh, disampaikan. Tahu itu dusta disampaikan. bagaimana? hajah. Berat. Menakutkan. Tetapi lain zahunaka afdala minhu. Tetapi lama syai. Tidak ada sesuatu yang afdala minhu. Tidak ada yang lebih baik dari hadis. Liman arada ma'indallah. Tentunya dengan syarat ikhlas. Liman arada ma'indallah. Yaitu kalau dia menginginkan apa yang di sisi Allah SWT. Kalau bukan karena Allah tidak ada nilainya. Tetapi kalau karena Allah yang dia harapkan adalah apa di sisi Allah, maka itu menjadi suatu ketinggian kemuliaan. Qala Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullah. Ma rabida Allah bi syai'in afdala min al-hadid. Kata Waqi' Ibn al-Jarrah, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada hadis. Yani Mempelajari hadis dan mengamalkan hadis. Mempelajari hadis dan mempelajari hadis. Ya. Sibukkan. Ya. Diri kita dengan itu. Sibukkan diri kita dengan sunnah dan hadis. Ya. Pelajari dari mulai dasar-dasarnya sampai yang lainnya. Sampai kita selamat dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Qala Bishr bin Harith al-Hafi rahimahullah. لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث من اتقى الله وحسنت نيته فيه Kata Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada seorang atau ada suatu amalan yang lebih afdal daripada mencari ilmu dan mencari hadis. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada mencari ilmu dan mencari haji, Liman Allah tentunya dengan syarat kalau dia bertakwa pada Allah dan hasunat niyatuhu bih dan memang niatnya baik. Lurus. Maka nggak ada ibadah lain yang lebih tinggi daripada talabul ilmu. Ngaji, mempelajari hadis-hadis. Dari hadis-hadis masalah aqidah, hadis-hadis masalah prinsip, hadis-hadis masalah fikih, hadis-hadis masalah muamalah, hadis-hadis masalah semua kita pelajari. Dal ahmi fal aham. Qala Waqi' rahimahullah. لو أعلم أن صلاة أفضل من الحديث ما حدثت. Lihat ya, Qanibina Azakumullah. Kata ucapan wakil. Kalau aku tahu sholat itu lebih baik daripada hadis, maka itu aku nggak akan nyampaikan hadis. Mau sholat terus saja. Kalau sholat itu ternyata lebih baik daripada menyampaikan yang hadis atau menyampaikan hadis. Maka itu. tentunya aku nggak akan nyampaikan hadis. Wahai, inna arada salatu ta'tawu al faridah. Tentunya ini yang dimaksud adalah salatu tatawwu, salat salat sunnah, salat salat nafilah karena kalau sholat sholat wajib, sholat sholat faridah nggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Yang wajib itu yang ahabba ilallah, yang paling cinta oleh Allah. Jadi kalau sholat-sholat sunnah itu lebih baik daripada menyampaikan hadis, menyampaikan pola Rasulullah, maka aku nggak akan menyampaikan hadis. Berat tanggung jawabnya. Tapi baik aku sholat saja. Jadi apa kira-kira? Jadi sufi ibadah-ibadah terus tidak pernah menyampaikan ilmu. Sekalinya menyampaikan ilmu, ngajak untuk seperti dia. Jadilah seperti aku. Ibadah terus, nggak belajar. Sekali ngajak orang lain, ayo seperti saya. Ibadah terus, nggak belajar ilmu. Qanilin a'azakumullah, kana ar-ramadi idha shtaka syai'an qal. Ar-ramadi, waktu itu kalau dia mengeluhkan sesuatu, merasa nggak enak atau merasa sedang ada sesuatu pada dirinya, dan suntuk. Maka dia berkata, "Hatu ashabul hadis, panggil para ashabul hadis." kau hadaru indah, kalau mereka sudah berkumpul para ashabul hadis, kala iqra'u alayya al-hadis, bacakan ku hadis. Ah, sampaikan ku hadis. Obat sumpah Obat ketika kamu dalam keadaan kundah gulana. Obat kamu dalam keadaan gelisah. Obat kamu dalam keadaan stres. Jadi gimana ini? Jadi gimana? Baca. Baca hadis atau dengarkan hadis dari para ulama atau kajian-kajian hadis. Obat akan menenteramkan. Dan termasuk zikrullah Jangan dianggap itu bukan zikrullah. Jangan dianggap bahwa zikir hanya kalimat-kalimat khusus. Termasuk mempelajari sunnah adalah zikrullah. Karena selalu menyebutkan tentang Nabi yang diutus oleh Allah dan ilmu dari Allah. Qala al-Barbahari rahimahullah. Wa'alam anna al-ilma laysa bi riwayah wal kutub. ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة Wa in kana qalil al-ilm wal kitab. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ketahuilah bahwa ilmu bukan dengan banyaknya riwayat dan banyaknya buku-bukunya. Tetapi yang namanya alim adalah siapa yang ittaba'a sunnah wal kitab. Man ittaba'a al-kitab was sunnah. Yang namanya alim adalah yang mengikuti kitab was sunnah. Wa in kana qalilan ilmu alkitab, walaupun ilmunya sedikit, ini yani hafalannya sedikit dan juga sedikit buku-bukunya, tidak banyak menulis. Wa man khalafa kitab was sunnah, sedangkan siapa yang menyelisihi kitab was sunnah, huwa sahibu bid'ah. Maka dia sahibu bid'ah. Wa in kana kathara riwayah wal kutub, walaupun banyak riwayat-riwayatnya dan banyak buku-bukunya. Banyak tulisan-tulisannya, banyak karya-karyanya. Tapi dia menyisihi kita musuh Menjalani jalan lain. Bukan jalannya kaum mukminin. Maka mereka walaupun banyak karya-karya tulisnya tetap dikatakan putih tidak. Bukan alim. Kalau Muhammad ibn Ahmad bin Abi Thalib ini jadi menyampaikan kepadaku kakekku Wala sa'atu Ahmad bin Hanbal. Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, Yani Imam Ahmad rahimahullah. Fakultu ya Aba Abdullah, Ayuhuma ahabbu ilaik wahai ya Aba Abdullah? Apa yang paling kamu sukai? Ar-rajul yaktubu hadith. hadis aw yasumu wa yusalli. Mana yang lebih kamu suka? Seorang menulis hadis, mencatat hadis, ya, atau seorang salat sunnah, puasa sunnah. Qala yaktubul hadis. Kata Imam Ahmad, aku lebih suka orang yang mencatat hadis. Qultu min aina faddata kitabatul hadis ala sabi was Kata orang tadi, dari mana kamu lebih mengunggulkan mencatat hadis daripada salat dan puasa? Qala li alla yaqulu qail inni ra'aitu qauman ala shayin fatba'uhum agar jangan ada seorang yang berkata nanti di kemudian hari aku melihat kaum berbuat seperti itu maka aku ikut mereka nah, nyambung atau nggak nyambung perhatikan dengan jeli ucapan beliau agar jangan sampai ada orang yang berkata nanti aku melihat kaum kaum itu berbuat begini aku ikut mereka kenapa karena nggak ada catatan hadis hilang. Gak ada yang mencatat hadis, gak ada yang menjaganya, gak ada yang memeliharanya, gak ada yang menghafalnya, gak ada yang mengkajinya. Maka ketika suatu saat durus ilmu, durus hadis, hilang hadis, lenyap. Maka orang-orang akan berkata, kenapa kamu ikut? Aku lihat waktu itu kaum itu berbuat begitu, maka aku ikut. Taklid. Aku lihat waktu itu berbuat seperti ini, maka aku ikut. Enggak mengatakan kola Rasulullah, tidak mengatakan hajat ini fulan an fulan an sahabah an Rasulillah sallallahu Karena tidak ada yang nyata hadis. Maka kata Imam Ahmad, aku lebih suka mencatat hadis. Agar jangan sampai nanti ilmu itu hilang dan kemudian manusia taklid. Aku melihat satu kaum berbuat begitu maka aku ikut. Kata kita Azab lihat panjangnya pandangan para ulama. Jauh ke depan tidak jangkau sempit hanya pada waktu sesaat. Tapi pandangannya ke depan nanti. Bagaimana? Kalau nggak ada nyatet hadis. Itu dah satu sisi. Sisi lain. Di tempat lain masih ucapan beliau dan juga ucapan yang di bawahnya dari Imam uh, Syekhul Islam Taimiyah dan Bukhari bahwa ketika dia salat dan puasa untuk dirinya sendiri Iya kan? tidak pahala, selesai. Orang lain tidak dapat apa Tetapi kalau dia mencatat hadis, dia mendapatkan pahala dan orang lain mendapatkan faedah dari ilmu yang dicatatnya dan pelajarinya. Dan dia mengantarkan ilmu itu dari orang di atasnya kepada orang di bawahnya. Ini adalah kedudukan yang sangat tinggi a'lal manzilah. Kedudukan yang sangat mulia adalah kedudukan seorang yang menjadi perantara antara orang di atas kepada orang di bawahnya. Orang di atasnya nih guru-gurunya. Kemudian dia mengantarkan kepada murid-muridnya. Kalau nggak ada orang-orang tersebut, putus rantai ini. Ada kata ini putus rantai ini Berhenti. Dan yang belakangan tidak lagi memiliki ilmu kecuali taklim Maka dari itu bahwa talabul hadis, talabul ilm, ngaji, mempelajari ilmu adalah perkara yang sungguh sangat tingginya, sangat mulianya, dan itu lebih tinggi daripada salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Kalau Khatib rahimahullah, طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل جلوس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء استعلاء أهلها هذا الخطيب رحمه الله من كان الحديث من بلاجر الحديث في هذا الزمان في زمن إني هذا الخطيب بعده فنبدأ نعزكم الله أطلعك سكار Kenapa kau dikatakan mencari hadis di zaman ini kata beliau afdal min sa'iri anwa'i tatawwu lebih afdal dari seluruh ibadah-ibadah yang tatawwu. Karena khawatir durusus sunnah, khawatir hilangnya sunnah-sunnah. Wa qumuluha, khawatir terabaikan sunnah-sunnah. Wa zuhurul bid'ah dan munculnya bid'ah-bid'ah. Wa ahliha dan jangan sampai ahluha, ahlu bid'ah jadi mayoritas. Istilah ini menguasai dan menjadi dominan. Sehingga aku melihat sekarang ini kata beliau Al-Khatib lebih utama, lebih afdal mempelajari ilmu hadis, mempelajari din, ilmu agama dari Rasulullah SAW daripada semua ibadah-ibadah yang sifatnya Allah. Kata penyusun Jabal bin Farihan Al-Harithi Allah wa jazakallahu khaira. Qal wa nahnu al-yawma ahwaj ilayhi min zaman al-Khatib al-Baghdadi. Dan kita hari ini lebih membutuhkan daripada di zaman al-Khatib al-Baghdadi. Ya iya kan? <clears throat> Kita sekarang lebih membutuhkan. Karena yang dikhawatirkan jurus, ya, Durusul ilm, durusul sunnah lebih mengkhawatirkan kapan? Dulu di zaman Al-Khatib Al-Baghdadi atau sekarang? Lebih dikhawatirkan hari ini. Khawatirkan lagi Karena masing-masing sudah mencukupkan, mencukupkan diri dengan apa yang dianggapnya sebagai ilmu, pada bukan ilmu. Masing-masing mencukupkan diri dari sekian kelompok-kelompok ahlul bid'ah dengan berbagai macam aliran-alirannya. Mereka menganggap sesuatu ilmu padahal itu bukan ilmu. Sehingga khawatirkan akan lenyap. Kalau bukan kalian ahli sunnah, kalau bukan kita ahli sunnah yang mempelajari ilmu tersebut dan menyebarkannya, mengkajinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya, siapa lagi? Siapa yang kita harapkan? Apakah kita harapkan ahlul kuala, ahlul bid'ah yang menyebarkan ilmu ini? Nasallahu alaihi wasallam. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك